dhewe yo awake awake dhewe. Kenapa dengan kesungguhan hati? Pengurus mafia, mafia itu apa? Mafia orang ya. Mafia ini mafia manunggaling pikiran lan hati. Orang mafia terjahat, itu. Uang kok harus ngerti hakikat. Motor sing awas ngatur itu. Wis setoran nabi-nabi. Bokong apa? Bokong ati mungkin. Dari mana ke? Dari Allah dunungin katresnan Rasulullah. Ini iya, ya Rasul. Aku rindu. Aku bawa hatiku yang penuh dengan cinta dengan ya Rasul. Mana jalan-jalannya aku kabeh. Karena saya buat untuk pergi kanjeng Rasul. Wes mripatmu kok Mas. Ngewel Makhluk yang paling disayang Gusti Allah. Makhluk yang paling utama. Sing asmane dijejer oleh Gusti Allah piyambak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa dia jadi Gusti Allah. Mana jauh mengikuti paham-paham Islam yang Muhammad ku biasa ayat Wong mau dua yo mangan yo isin yo nguyur yo. Sampai ku mati. Gusti Allah ora tau jangkar kanjeng Nabi kok. Kuwe pangkate opo Muhammad Muhammad Muhammad. Memang Muhammad tau dulu bakul bakso. Hidup kan gak punya cinta, hadir nek punya cinta, nek punya cinta orang bakal wani. Ya Sayyidi ya Rasulullah ngono nek punya cinta jajal hatimu berteman karo di masjid jajal wani di I love you aku Engkau main ulama yang berjenengi jenenge di, tapi suka ngejo oh my heart oh hatiku oh jiwaku oh matahariku padahal lain lainnya gue ini kromatuluh Oh my darling. Muter Cintamu atimu sing ana mahabbah dipar karo menungso biasa wis sampe koyo ngrungko romu gitu. Kowe saya karo garwa, ini aku langsung dan jangan aku tetep Bu. Asmane Bapak Pami Ahmad, Bapak di konten kamu, Lha iki gak punya cinta lho jadi. Nek orang cinta, mat kamu lho. Ya, ye. Semua untuk piantun kakung saking jiman kalian gaduhan nih. Lu ngerti kalau Masya Allah. Kadang anak barep itu jadi patoran. Sing barep jadi umpami cipi. Maknya cipi. Kalau kau jangan ngaji ke kau. Dia mau Orang yang tak tahu kalau kalau kau. Kalau hatinya ada cinta, mustahil tidak ada permasalahan. Jelas? Jelas? Jelas? Pak Siti? Buka buka titik akalmu hatimu. Astagfirullahaladzim. Allah sallallahu Allah sallallahu keluarga nyoba deh ya ngamuk berdiri uang uang yang ini sakit halus tapi nek wis tidak cara guru kula ya, kue tenang kaya singa kaya macan ini nek wis urusan karo Gusti Allah karo Kanjeng Rasul kue malah dari rohib rohib itu pendeta ya atau seorang sufi seorang darwis yang ketika dia merasa ada Allah di hatinya dia tertunduk tersungkur di hadapan Allah. Ngono. Ya, saya ya. Ayo kok tahu denger ya, Ki? Jadi iya, bingung kok mobilnya nomor ini mana? Kalau nih sini lawan dan jauh dan jauh dari kehidupan apa yang ini Aku ngerti nih, dia ini dia dalam masa pertumbuhan. Iya, iya, iya. Untuk apa ini? Aku mau kalah itu, Kulo sering matur. Gus Ali niki nate sholat yang dari kulo pasti sholat malam ya Gus. Dari tiap Jumat pon malam Sabtu lagi. Itu sholat mana? Di sana. Itu mulai tahun 97 juga juga. Kalian Jumat uh, malam Sukai. Jumat lagi malam Sukai. Setiap malam Sukai. Kulo seneng Sukai, kulo kok dino sing paling istimewa. Ketum songo, paling songo, dikiu-kiu. Tapi kalau guru ini pula, dan tidak satu lagi. Merdokotan pulau satu Niku pengasihannya memang rutuh. Jenenge di sampingan lima piang. Soalnya kulon gak kenal masjid dikit simaan Quran molimo mantap. Kumbingan gue B, nonton P. Yang gue P kalah. Kurang jos. Mau nyemong, mantap. Yang gue B. Mau nyemong tapi mantap. Man sopo tabar. Yang gelem tobat. Mau nyemong mantap. Mula muda mungki ayah kian. Pengajian-pengajian kok gini, kok mantap Kulo jawabe gampang. Harib tarif. Kue jajal sik teko paling orang menang lha dulu. Tarif kowe bakal nanti lan kenal. Wong teko wong tau ya wis main itu. Ngerti lagi? Penampilan boleh sangat, penampilan boleh berandalan, biayaan. Tapi hati ini kan ahli militer. Ya. Nah itu mantap, kurang mantap bohong Kau wis tobat kok. Mantap itu bahasa Arab, mantap. Man sapa tabla sing gelem. Ora lho. Mau lima iku nek terus dionceki kok sering mantokit mae gede. Kulo mau itu kados kanjeng Nabi, kan kanjeng Nabi niku antara ayat loro niku نجوم نرجع نجوم موجب يعلم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ayat kali ini mujube niku pas subuh Rasulullah itu sampai nyuwun sewu jamaah subuh itu sampai keringan pun ada batak ini sahabat Bilal mana nih murid Rasulullah lebih sujud tani Nabi dito kok Bilal, lu kan tidak bisa mensyukur kau ditegur Bilal telah turun dua ayat kepadaku yang membuat hatiku bergetar Bilal Kanti Nabi jarang terus dereng nating ngendika nek ana wahyu mudhun sampai lendika lek muwun nangis gitu. Mergo ayat ini dahsyat yang paling puncak kata Rabbana ma khalaq hadza batila. Sedoyo yang didamel Gusti Allah tidak ada yang sia-sia. Jelas? Ya. Mulai itu kok maidu. orang nakal beli lah. Tetap orang manfaatnya. Tidak sia-sia Allah membuat neraka. Nek perlu malah Jadi kalau kamu. Allah Bu, bu. jawabnya saya mesra, mesra. Dalam apa? Ya bubuk bu. Sing jawab banter terserah tak bahagia rumah Amin apa ngono dalem, Mbak. Semuanya aku mbahmu. Bu, eh, Suara kok mantep nih hati. Molimo. Jadi molimo itu nek Jadi yo wonten mboten sia-sia. Malah kepotong awan dhewe iki kadang perlu ngaji kalau wong ahli molimo. Lho. Nah, dereng to kan ya? Siji mau limo, minum. Minum ya. Mabuk. Mabuk, minuman keras, kor. Niku coba tidak ikut itu. Ya, Tapi ono sing sawijining sobosito sing perlu bukti. tiru. Contohnya, yang mabuk niku, senajan pun mabuk, niku nek ajeng munjuk, niku mesti jadi iso kadek wong. Jadi iso ngurmati wong. masuk masuk kulino Iya, amin Allahumma. Mau mabuk di gitu, sana jadi kulino. Sampai kan ya? dia mabuk. Jelas sombongnya akal pilih. Supaya suka, semoga, supaya anu kemarin. Wah ini kebagian laku nyenyek tombol di sini larat nyenyek tombol di sini elek. Debat pinter keminter nyenyek kocok di sini budu. Sajalat Rabbana ma'abalat tahada batila. Kau ada lali, kau ada ini orang pinter, kau pinter keminter nyenyek orang budu. Apa kau lali? Bahwa orang budu itu merupakan pelengkapmu. Tanpa dia mustahil kau juga pinter. Lu Wis nggak pinter mergo ngomongi wong. Nah. Dia bener iki. Sampeyan jarane wong ora tadi jarane wong juga, mergo onone wong. Lah kok bunyi iki. Kan menurut kowe nyak awakmu tuh yo gacokmu, itu balmu. Mirip yang ini, ya. Aku gak pengen nasi padang bulan kok jenenge antar wong. Kowe iki dijingi wong bali ngarep kabeh. Hati mau yo mondok. Mudeng mboten ini, Nek kue mau ing wong lho ngelek-ngelek wong, mondok. Nek apa tibone awakmu dhewe, nek kowe apa boleh anak tulungmu iso. Kowe ngono kowe dibuka. Titenan mesti kan, Woi, penting seneng kalau wong punya terus. Putih, aura mulati bonya awakmu. Kulo anakmu, mbok putumu. Ndak kepleset mantumu. Jadi itu namanya hukum alam. Nah, ini mas Astaga. Kalau singkat, betul bahas ini. Ini bahas hukum-hukum innalillahi malaikatan yatufna fi turuki wau Allah gajah kelompok malaikat yang tugasnya kirim jaga mulai panggungan sing ngeten iki dia naos nek ke panggungan lagi terus mereka itu melebarkan sayapnya dari tempat ini sampai ke arsy Allah. Halumu ila hajatikum sebutkan apa hajat kalian aku malaikat akan jadi saksi atas hajat kalian semua. Amin. Allahumma. Amin. engkau buat sakit istiqomah. Sampai mati ojo perdot ini melau ini Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sampai kok pedas hari tak peri sakabeh dhewe. Apapun itu, setiap pajang bulan mana. Amin Allahumma. Amin. Mumpung terus kado diri dengan kita ke langit sedang malaikat tinggi jamaah badan muda. Nek kalau ngono senajan engko sing domu ning kamar sing domu teng pundi dianggep syahid fi sabilillah. Bukan meluru ilmu ikulah pada wong mau ilmu ngaji gitu ya. Wong kang perang sabil bilo agamane lamun mati wong iku syahid hukume najan mati ne ana kasule wong Islam wajib luru ilmu agama gede cilik panang wadon Terus ya? Sampai pagi, sampai pagi kalau tak syukur alhamdulillah paling panjang umur paling sehat diparingi tetap iman diparingi keluarga yang tentrem pun diparingi kuntul sakit ngawasi ibadah ngamale istiqomah untuk khusus khusus Disyukuri ya Alhamdulillah kalau kebun, ulang dan punya status paling BBM. Sebahagia itu simple. Alhamdulillah. Jadi kuncinya kebahagiaan gue kan mau cici dong. Terus gue kok sekali alhamdulillah, tetap alhamdulillah Anda patut mendapatkan menggapai kebahagiaan. Kuncinya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu simpel. Eh, bahagia itu simpel. Alhamdulillah. dengan kirang besok BBM, kalau HP-mu kan ceros. kulo niku kula boten niku ngetake. Jadi orang itu pengen apa? Pengen bahagia. Kunci apa? Alhamdulillah. Dipaidu uang. akeh alhamdulillah awak ajak arah betul tadi itu iso wong ora ngaji iso untuk duit alhamdulillah untuk berarti alhamdulillah ini setan tapi ini pada bulan tenang di akhir di paju dulu Tutulan sepi. Ah. payu payu Ini apa payu kan yo Alhamdulillah Alhamdulillah tanding sulapangan dengan derek tahu. Tapi nek ora iso hati kok ini percuma. Nyuwun sewu, nek alhamdulillah barang enak niku tetekan. Nilai dengan sakit, cuma kita sakit di sini. Nek sampai wajah alhamdulillah, iso ngamuk iso maju, ya lagi tidak karpe. Ini bahaya di sini, kufur di sini bahaya. Kudu medeni ini malah kadang lucu ujian sampai di diungkit. Orang tahu makan ngaji dulu tidak pampir, baru ngaji malah sepi. Oh, iya. jadi kadang sholat tahajud malah jalan sepi. Hati-hati, jangan kita kandani nanti. Tolong, tolong lanjutkan apapun. Pokoknya yakin kepada Allah. Amin Allahumma. kemari gerak Allah mengurus dengan dari di Gusti. kemari kangelan Gusti Allah sing gampang nang Gusti. Wis iman percaya Gusti Allah, malah kepercayaan Gusti Allah. Ya wis khairihi wa syarrihi. Yo saine yo amone. Jelas? Jelas? Jelas? Allah yang kalau ada keburukan dari saya, kalau kebaikan itu dari Allah, itu yang kurang pas. Ya baik buruk dari Allah. Nanti mungkin Joko yang mau mungkin. yang akhirnya beliau minal dari Allah. Jadi ngaji terus apapun yang sampai pengen ayam tentang justru memang tadi. Jadi dengan ikut, nek soal alhamdulillah mustahil bahagia tidak bisa alhamdulillah mustahil sampai memiliki sakit nikmat dengan bukan sakit alhamdulillah mustahil sama sakit sehat cuma saya dulu dengan saya jadi dengan kok ngaji dulu kok akan penyakit sing kena stroke sing stres sing asam urat sing liver sing jantung sakit sare masya Allah ini penyebabnya itu orang gelem alhamdulillah oleh ora soal alhamdulillah. Wis, Nek bahasane kula ten Ponorogo, wong saiki dibagian penyakit ora sehat, ora nikmat urip ing kono apa pun kok kuwi iki ngono. Kakean mangan mie ya. Yo ora mie ya, ora mie godhog tapi mie. Mantok mikir yo mikir neng ojo tenan menan Ketika akal itu sudah tak mampu berpikir, ojo mbok paksa tetruk lho. Nek akalmu dapat mikir dan no, nek mbok paksa mikir terus konslet iku. Yo lucu. Gitu, Allah Taala Aku aku pengen selalu hidup dengan itu. Tunggu sehat kabeh. kau tau pikir itu. Dia ya, mikirnya tak maju ya, mawon. Nek suatu waktu pikirannya dijalan. Oh, cek maju imane. Dan pula dipakai dulu alhamdulillah tapi alhamdulillah apapun alhamdulillah bolak tarik nih sampai bukan salah kali tarik terus sakit juga juga bukan tenang gila kami sare itu kami tunggu malah berantakan asalnya gimana ini kakek mengingatkan kalau alhamdulillah tetap iman terlalu kiai sehat awak Amen. gendongan kalau tenggelam gitu. Tenggelam kali bantal gitu. Mungkin-mungkin banget. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Sallallahu Nabi. Sallallahu Nabi. Mungkin kebarokah. Amin. Mulane sing kene iki maju, bakat kesane pulang ngutangi bakat. besok makan sekali alhamdulillah tetap Allah semua Allah enggak perlu melihatkan Kulau merek prihatin, ono wong ngaji ni gerget, tapi asam urat cetuk gol-golon apa kepikiran sering dipaidu tonggone iki berarti perlu tak lompeno tak kandhani kirane uwoke wong ngaji panganane wong ahli toreko tak wong sing suluk ing dalane Gusti Allah iku malah justru nyek wong dipaidu wong wong iki nyon sewu bocah-bocah mafia selawat kula kepengin semua harus majikan juga kapan warga selalu. Jadi pulang kepengen ke Ponorogo, baru kayak mafia soralat. tadi alhamdulillah tingkat tukaran tukaran dendam, tanggung gelu, volume turun drastis. Semua damai bersatu dan selalu dalam kerukunan semua. Dalam bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulau kedah PR yang sangat berat, karena keprihatinan saya terutama perseteruan antar perguruan Pancasila. Jadi, alhamdulillah kan kodogo sing pihak Winongo karo pihak PSAT pun jame Orang-orang pun jame selawatan sedoyo Tak bajingan, tak orang Ini luar biasa sampai pulau pribadi ada salam dari Bapak Kapolda Jawa Timur terima kasih untuk penonton sangat kondusif karena Pak wis jarme besok lawat dalam sarang wis ora usum gelitan ora usum kubaran usum selamatan dan kula matur nuwun muga-muga niki manjetan niru Orang-orang. Namun betul damai lalu menyebar antar perguruan, antar rojal, antar kelompok-kelompok, bukan mungkin merangkaikan maju. Kan sumbernya kan maju, insya Allah didukung mungkin tau ini lama untuk magetan kita deklarasi mafia selamat ini mungkin foto-foto foto-foto jadi kurang bis kurang puluh bis jangan kok lima lima bis puluh bis om ini deklarasi kabupaten karanganan orang oh, dua apa puluh bis foto-foto magetan suko harjo dari foto-foto dari dari ini pun menuju mafia selamat menuju Indonesia mafia selamat Indonesia bahkan di Taiwan sudah ada di Hongkong sudah ada kalau ini streaming, tapi ini didengarkan teman-teman madrasah awal di luar negeri itu. Belum kan kiriman kawasan di Taiwan, dia Sarawak Taiwan. Ini udah masuk ke ini jadi panitia. Kalau kepengen, kenapa masuk solawat? Nah ini, kalau betul mencari kantang, ini yang tenang. Pulau Suwon, Pulau itu main gumon. Gini, sholat itu sergep, ngaji sergep, tapi nun saya wujud serian. Kalau aku mereka kaji tu tegap, kalau jamu kaji bulat balik, tapi paling ni mengguni singkat. Tetapi paling itu jalan singkat, apa kau singkat? Ni Isinya dia tekan. Itu macam ini. Sholat dia cukup tapi tak takut dia cukup Ngaji dia cukup tapi kalau tak gue gak rukun. Ini masalahnya apa? Apa salah sholatnya? Boh! Sholat lan sholat itu bodoh. Nek anak wong iki piye? Lah iki nek cara sumbere masalahe apa? Saged ngono niku nyuwun sewu. Salate yo iya, ngaji yo iya, poso yo iya. tapi aku ngapusi maksiat dalam bali-bali. Nyuwun sewu. Mergo dheweke iku ing dalem ngamal, ibadah, dalem dalam ing haji salat hajine nyuwun sewu. Dhewe saged nyenggol urung iso ketekel sing jenenge ruhul ibadah. Ruhnya dhewe ketekel. Jadi ruhnya belum tertekel. Jadi yang saya pada mawon ya, ya Nabi salam kan kami tadi kita marhaban ya وتنفق كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أريد أن تسمع جرى ما تقوم الشعب يسعى كبشي على أسعى الله Jadi kalau saya ngomong ini hati ngetepek, mumbahnya kita tekanan angin itu nego. Ya ini tetap mendung. Kamu harus mampu membuka hijab. Mendungi non saya mungkin ini lagu DTK. Kalau ngerti, setelah kamu mega mendung yang begitu gelap pekat menyeramkan ternyata setelah mega mendung itu cahaya. Kau tidak percaya, kamu harus dulu. Kalau begitu dia akan dia akan orang pendirian saja. Hmm. Kemarin gue datang ke motor mampir. Gue naik dari lagi ya, lama. Kalau dalam Jadi dibalik non sewu. Bojoku kira jamin batumu gotong, kira jamin hamsu. Durung tetebut hatimu. Batumu gosong, tapi aku tonggo lah kenal, kalau dulu lah kenal juga lah kenal lah hakim. jadi urutmu ketutup hancur. Belum mampu membuka kabir rahasia ilahi. Sholatmu sholat kali setel, berdoa kok, ya aku sholat gak, belum sholat. Kau belum sholat di jadi dengan sholat. Kalau mau besok dengan ruhnya sholat. Gitu. itu नहीं लगाते शरीर दिया Ini orang tua menangis. Orang tua bilang, "Piro berapa? Ini berapa? Berapa anak?" Satu papir, satu juta kok, satu juta rupiah Saya unik sama berapa ke? Masya Allah. Sholat Allah, serokalan sholawat, Masya ini, orang yang memuliakan diri, mulai macet banyak sedaya nggih sing akeh wis turun akalmu atimu dikatono ya manunggali pikiran lan ati Terus lagi kau sih sing ono diri yang selesai Ayo, eh, eh, bun. Ini yang gue. Ada di pinggul ya nanti Ojo podo seneng lamun di alam uang. Jangan seneng kalau kau dipuja orang. gue malah sosial pasti. Ayumu kaya apa tetap sing bagi akeh, sugihmu kaya apa sing sugih. Jelas. Pintermu kaya apa sing bagi akeh. Bapak kau dia ilmin Semua Semoga ojo podo susah yang di elek uang pengertenono lantik ini di gue ngertenono lantik tenono ngertenono kayak ini kan pemain dunia wong liya marang awakmu pemain dunia wong liya marang awakmu iku bisa jadi bibit kawet kamu yang langka kabedanmu yang awakmu padha kuwawa kuwawa ki dangane ngene kuwat kowe kok kuat dipaidu wong kuat bu kita ku kita kan kuwi bisa dimunggul derajat ini ngaji ini ngaji rosok Justru wis kaya suwe oleh kerja di Allah. Malah justru seneng di dipai dulu. Seneng nek dinyek wong kok susah. Wis rampung lho. Allah taala Muhammad. Allah taala Muhammad. Wong sithik kurang wong dalu. Wong harus ini, ini kan nek kanggo kono lemah biasa ini niru mulai dari sini. Jadi orang yang bersepeda usuk mengundang orang boleh, terus dia betul dengan botol, terus rambung malam angkat gerasi, kurang baik jam itu, Gek! nih. Ini apa? Jangan itu kita tahu gue ya. Jangan jangan sopo. Boleh sehingga, nek perlu malam, suatu saat menunggu betul rukuh, sholat tasbih, terus dungo pengen. Wajah memuangi tapi ini. Jadi ciri-ciri mafia sholat ini bukan sholawat kok gak nangis. Saya mafia sampai kehitan, saya ini malah dia kehitan, dia kehitan, dia hati ini diwi-diwi sampai nangis. Kira-kira jenengan kalau hukum senang apa badan? Muka-muka kasih badan, mafia hukum. Amin Allahumma. Wa ala sa'iri da'iratil Indonesia aina makanu. Amin. Semoga tak menjaya. Ini memang Indonesia. Allah salam Muhammad. Pun singkat Bu. apa? Burung kok bentuk itu tahu sih. Pun singkat Jadi nek kalau burung kula, guru kula nggih, panganane wong ahli toriko iku justru dipaidu tangga bendina dinyak deh, itu pun panganane. Lamun gak oleh maido kowe nang iso. Paham? Paham? Ini kok gak kaya kan bisa pilih paham. Dan jujur mawon, mawon. Itu gue ini itu harus ah, tidak Mesti besok jadi ngumpulin ini. Gue butuh anak ini, putusnya ngumpul. Demi Allah ini. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Mulai buka ya itu pen, pen ini sama tidak Oh, si ulung tidak tidak recut sampai mentok orang mentok eh. ya. La tidak indicata le nome, ya ono kesore dicolok sithik munggule ta boten. Saya pijakan masalah musibah eh, ujian itu boleh soalnya gede oh begitu Allah lepaskan ujian itu bukan mengangkat derajat dan soalnya kemarin sesuk tolong Allah itu Alhamdulillah bu, bukan nyun sewu nyun sewu ini ini kata-kata motivasi saya sewu, nggih. Bukan karena hartamu kamu dihormati orang, bukan karena jabatan kamu disegani orang, bukan karena ganteng dan cantikmu kamu dipuja-puji orang. Kamu bisa seperti itu kenapa? Satu yang paling penting, Allah masih menutupi kekurangan. Begitu Allah buka sedikit kakakmu, uang hmm. suge ora yo dua jendela itu dibuka kurang hmm. 你不记得 Allah Subhan，不。我我我来点歌。Vâng, Masha Allah. Vậy, tính ra chú rồi, cái mạng của khỏe lên ăn rồi thôi. Dekat suarga saya pengen jadi suarga, kok tunggu apa? Sholatmu terganti, ngamalmu terganti, ngamal sing buka eh, pada jalur akan sing kelawan ikhlas. Sholat ngamal sing khusyuk akeh sing bukan Baik, apa yang kami bisa beli untuk membeli tiket surga? Kurang. Kurang. apapun mudah itu Allah ridho Allah ridho tidak ada yang mustahil Bu Kembali betah tuh ini gitu Allah Allah Allah Muhammad Pun singkat, kulong Wahai wong ngaji Wong punya pribadi yang masya Allah tidak mau menyakiti dan semoga tidak tersakiti. Pak Kandil itu kan itu jalur cusoni kata ganjaran ini jadi tentu. Saya di toko orang jadi besong ye. Kalau kata cusoni, kau tak matur cuso kata. Iku jadinya jalur ngapura bertobat. Yo saya belum tentu diterima dan saya yakin Allah belum menerima tobatnya. Burung apa dosa, burung apa sampai ini tak konsisten. Jangan kirim batin mencah mencari. Hari ini gue nangis yang bisa Allah sesok gawe dosa. Berpikir jalur ngapa orang gawe dosa meneng. Jalur ngapa orang gawe dosa meneng. Murah itu umatmu. Ayo ngomong kok bisa Allah aku. Aku bang, sih, aja dosa. Dosa Aku bang, ya. Tapi salah meneng dari kena. Terus terus, bolak balik terus terus. Bu Ini tak paling ini jalan Oleh-oleh nanti begini ya Jalan ini istimewa Jadi jenengan yang pengen turun Soalnya itu gampang Orang perlu mudah kaji Si Andri ini 10 tahun 12 tahun Udah waktu ini fakturnya ragate Orang perlu menjaga repot-repot sujud Sampai umum kosong Udah matur, niki terus saya. Niki kalau sampai niku, maaf ya kalau jenengan jing-jing rombongan dari kusari, jiaro kan makom-makom kita rumah, Nah ini terus tak jadi jiaro punya tugas so tasbih kali ini kucing tinggal kamu nopo ya kamu nopo bah kamu kalau ya pun kan ya pekan di dia pun urusan di dia pun lubang memanggil Kulo yakin wong sak kampung yo suki pentek Wahyakir Orang ngomong itu berdosa Subhanallah supaya itu kuat Mau bakal jadi pulang itu jangan ngelek kuat kuat kudu wong tak dijupuk wong maha Terus Terus Kamu tuh sampai sliver tuh jantungan doa tamu kan doa itu goro-goro kepikiran di pak itu dia lelak tomboli oh ngajimu batal justru saya ini gue pakai kak baru balik ini dulu ini ngeten dia ya Allah mungkin pipi antum saking noknya ngelak dan besok sampai setruk <laughs> ah kemudian tambah ini kunci dan tak kamu bingung ngeri-ngeri rasanya pulau ya Allah pulau di paling kuat ya Allah iya. pulau nanti kepanjang bahato Pak Presiden Soeharto ini rumah semua itu terdampak kan bencana sombong emas intern berlian ada bah dengan ikan putih musibah, guyu, yang ingin nanti jenis suaraku. Bah, sampai tak sabun suaraku ini dia bah. Dosaku memang akeh ya, ya. tapi entek kasih uang saya Indonesia. Ini, ini tamparan buat seruan bini ini jadi ngeleng-ngeleng kapan-kapan di waktu jenengan rasane wong bahas wong siun saya itu jenengan jikui dosane wong lho. Mulane malah alhamdulillah. Dan coba pikir sampai stroke goblok Kalau masuk rumah rumah sesuatu yang buka gue kok belum ngelak-ngelak gue. Gitu ditutup alhamdulillah jadi ini menungso terkagum tentrem ora ono mani gawe lelelan rawani gawe serengingan rawani ngrasani wong rawani dolimi wong malah seneng ya di seneng ya di pahit wong ini gak urep tentrem dari nabi ini Kemudian ini poin ruhnya ibadah dia tidak merasa Allah kita memang kenapa kita dihina tangga jujur kita memang merasa hina di mata Allah Subhanahu pun tidak cuma terus yang saya bu tadi kemudian ini kafe. mana gus tambahnya mau kami kafe tambah ini kita ini tekan punya lo gimana sengaku aku itu bisa tetap kelompok Ya wis gogo tetep manggil lemah. Minggu eh, tadi mau dibuat padang bulan ya. Ya, padang bulan. lebih baik anda pulang. Saya tidak ingin doa ada orang satu yang tidak doa. Karena doa ini insya Allah mancing yang sakit segera Allah sembuhkan. Yang sulit Allah mudahkan. Jadi sekarang ini jam sembilan mancing ngantuan jagat. Jadi sekarang sekarang pulau kita lagi pun sore pun sore. Kalau yang senang mawon senang gak dereng kulino, es kulino minjam, insya Allah mungkin bisa ke tambah kecil. Entah Kalau pun kita mawon terus dulu, kalau betul mawon itu sih penting. Ini kok kata-kata kuat. Jadi Nek enten kelompok Islam sing gak percaya, percuma kowe tahlilan, percuma kowe kirim kubur, kowe ora tekan, nggih monggo. Tapi akidah ahli sunnah wal jamaah an-nawiyah demi Allah meyakini aja dungu ini wong murid ini wong mati. Wong sedakoe wong murid yang diniati kanggo wong mati balik tekan. Kok terima mau Lho ini dungu ora tekan, kenapa kok kasih Nabi dawuhna wong Islam yang jauh yang liwati kuburan kok uluk salam. Padahal assalamualaikum itu cara jawane kue kabeh gonggo salam. Berarti tak dungu Jadi ora tekan. Kok kok Nomor kali memang katakan kuno wonanya di Rabbana filana wa li ikhwana alladziina sabaquna nah, memang katakan Allah maghfir lil mu'minin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal al ingin minhum wa nah, memang katakan kok terima dungo Lho jenengan iku niki mengke Gus Ali dan pesantren. Jenengan iku mau gadah tanah tak cebelokan itu nek nah, didol dibagi urutan warisan yang baik dibagi wong rolas umpamane cilik gak cocok wis angkutan bae lah no, di diwakofno disodakono pondok ulangga kumusola ganjarannya kan kumbahe lupu tu anak itu ganjaran anak putus yang bukti wong tua bae yang kedua itu kiriman sodakono itu kalau sampai kaji jadi lah perlu kaji mana cukup tau wong sing itu udah munggah kaji Ganjaranmu double ganjaran haji, itu ganjaran yang ngajak ke uang sodakon. Dari Nabi. Mana gelas orang itu yang itu. Cici wes cukup gak cici kan yang pasti mati bilang Orang punya kan mau singgah singgah ini. Tuhu. Dulu ini, kok mau? cuma, jangan sodakon. Kalau mereka pondok mulai dibangun, kan nyumbang 10 juta, apa 20 juta, apa 5 juta, apa 1 juta, mulai. Ya orang tiap ini. Orang liwe kalau enak, eh, Sak yuto gede wong yuto sing mbok niati ganjarane kan lu bapak suwargi, ibu suwargi, itu garwo suwargi, kok anak mantu sing suwargi, keluarga kancamu akrabmu terus. Kurniaku sedekah niate kanggo kanca sing pun sedo kanca akrab niku nggih saged. Lho ngeten iki lho mboten ngomong asal ngomong enten dalile. Babakan sedekah cuma-cuma sejak to sing dono kan jadi ketika ingkar ingkang musliman selama satu berjumlah kodok Islam yang tekan. Wala budalika tekan. Kan nabi ketika yang Nek ngomong gak tekan, berarti dia apa ngwani karena dinasti dari umat umatnya malah penjaga wanita dinasti. Nomor loro tuh gak kok kaji lho. Ngaji nang sing pun sing tak adat dengan dagatian sepo dene haji. Kaji no. Amin tidak tetap. Amin. Kok dikongkon ya. Kami ini ibadah kaji kan cukup 6 juta ada dulu. Tapi ya para itu ada itu Pak, lo pengen hasil apa? Tidak mau itu. Satu. Coba kalau misalnya ada yang masuk ke kajian Nabi kita ya Rasul, inna ummi uftuli tatnafsuwa, ma'ik lo pun mati. Wa Allah aku lagi dari ma'ik lo, inna kaya mata sodako, nila ma'ik lo kubir sama ma'ik sodako. Ini pun saya itu ya Rasul. Allah azza wa ma'kulaka ibu kula antar ganjaran in tasaddaq tu anda nek kula sing mau menawa ini mati kowe mau bangun kudu iki sak juta limang juta apa mau mau apa juta berarti amin Kon kula mantal niki nggih lha iku sing ngati kau mati Ya Allah, ayo kau sadar, bukan tinta sobat Kan kau jawab, nah, iya. Artinya dapat oleh berarti maknanya nak mungkin ibu. Mohon yang mawon. Besok monggo saran-saran, Jadi bapak-bapak itu bapak-bapak ini kami harus jadi paling uang paling rugi uang paling ibu. Bok lupuk no, mati kan bok kerubuk. Gila? Terus mati bok tinggal, kalau tinggal, bilang tinggal, mati-mati, mobil tinggal, omah tinggal, motor tinggal. Gila. Manusia itu kalau untuk pamer dia kok kontrol pengajian. Mati. Mati tinggal. Gue di pantai lo kalau gue baru gue ya ibu nama Tampok kamu. Gue melu gue ya lo. Tapi dia sudah kono. Kita kecil, kita kecil, kita kecil. Pembangunan pembangunan. Cinta dan Gusti Allah. Amin, amin. Amin apa? itu, kalau yang dikau Jadi dengan bukan kuburan sebelum tahun-tahun. Bapak yang baik sampean, bujutnya sampean yang kuburan sekitar 100 tahun. Bro, tahun kalau itu nanti semua gue aku, saya ngomong gue ini termasuk jenengan besok bakalnya ngalami. Lalu belum kiamat menangi putumu, menangi buyutmu, tanggamu terus. Ini kuburan yang tak tahu, masya Allah. Dan ini orang di desa aku. Hei, Balik itu di ngomong berarti wong pelit ku ini kalau syariat ku malah syariat malah pondok dan tidak terjadi. ini hakikat itu malah nyawam diri masuk soal Gusti akan paham? ilmu mana kalau wong pelit ku itu nangis nangis berarti nangis juga nangis tetapi dia ya Allah dan dia untuk pelit ini masuk umat tinggal kafe malah dia suami segala kafe apa-apa ini bukan setengah hari apa-apa ini bukan dia ratusan tahun nih dia ngono, besok ora iso ngisi Bu. Ngono. Wah, cuma terus ngaku ini apa? Masa barang-barang tadi wong sudah tak amin Allahumma. Wong suka besok tergantung sudah kamu. Sing buat juga ini besok itu tergantung sini akan diri kita sini buat sudah kamu. Kok itu sudah kamu bukan dirimu. Sing juga ahli warismu. Gitu kan? Gimana ya? Coba melaksanakan dengan cara banyak Mila masih awak. Mengkuyo itu besok sebaiknya. Ngono wis dompet dibuka, wis ana antusan ana ingketan ana rong Jalan rong ewu nari telu kilo sih wis jatuh dadi. Ngono. Ora ora wae. Wis kok disiukne. kita ada amin Allahumma. Amin. Terima kasih kepada Allah. Niki ngeten. Kula niku dititipi kalian nyahi. Sing sering lo sebat sing kono rokok sing dipundi. Mungkin ini lebih magetan ya. Tapi yang tentu yang magetan sing tiang sepati itu usia tertinggi kula. Tapi ini nanti kejutan Jawa Timur juga di Nanti itu sendiri biasanya ngetos pasti datang. Mengunjung jatah tua timun membuat travel dengan bulan Tapi kapan kula di Ponorogo. Jadi ngeten mawon. Kulon niku jam nyetak poster, nyetak ya, poster gambar kula enten proses sesuai mang enten mifik-mifik, atau syair dengan kulon militan tidak dalam sakit Tapi kalau yakin ayo apa tuh senang militan sampean. Kau yang mawon, nek kulon wiridan niku hasil Fajah Himayun itu dibosok itu sampai tanggal laut tapi nggak teman pun dari dulu sih tahun ini dia ya, siapa lagi yang terus jadi nggak ada mawon sering burung mungkin yang tahun berikut mungkin tahun tahun terus sampai semanggung niku enten alamat pun dari pulau mungkin mungkin yang tahun sembilan ini sih saya pun dari pulau jadi nggak apa Pulau yang terno pengen pelat semau nopo pengen pulau niku mencetak orang-orang ahli wiridan wiridan itu ya begitu kalau wiridan jadi disyukuri itu roh mulai apa mungkin dulu itu mati mungkin mati bisa menyambung mengakek begitu nih boleh roti olahraga ada Ada roti buka coba paling jurus ada kesemangan Quran karena kita ada tafsir Quran ada guru mengundungi dan itu teman-teman yang setuju ada ramah pondok dan kita sihir jadi orang apa kau terangge sementara nonton besok kejadiannya kau terangge jadi ini ini pantun dengan ketika muda dipasang atau dipaku ngerong ngerong kawan tembak ruang tamumu tembak di kamar kamarmu tembak di tokomu warungmu dan perlu dan tembak di dapurmu lampu dapur itu apa mulai mulia apa ini gambarnya kan dan itu eh jenengan itu insya Allah main harga oleh kebonan santai Jangan tendung orang itu dengan cincin kafir. Insya Allah tentrem adem ayem. Iku Insya Allah malin ke rumahmu, lariku langsung dulu. Lepas jual tunggu ya Allah. Nek kulon mungkin jangan kenang-kenangan setunggalin ku lima ya. ya. lah sewu. Lima sewu orang betul nek kulon dengan kanan kali kulon karena kulon mataku. <laughs> pun barokah diberikan santri yang betul sudah mau sekapnya dan diri Barokah Allah untuk sarang-sarang tundukkan kepala nanti itu berarti mau ya ini gambar ini tundukkan kepala pejamkan mata buka hati kita semua kepada semua yang ikhlasi saya akan tawasul dengan Syafiq Qadir Jailani tawasul dengan para wali Kulo maos si ini jenengan sami mau ya. Kulo mau iki boten derek, dengan boten derek, boten derek. Cucu dengan dungo, dungo yang banyak. Berdoa masing-masing, boso Jawa monggo, boso kita monggo, orang sampai susu, orang sikir aja, terus Jawa ibadah, insya Allah, ibadah. Dengan bosan derek, kok itu mau sebut, bapak sama si murah, si loro, si ini, si bulan, dulu, bapak, sebut, sebut. Ya termasuk mil sebut yang pulau mil mantuman pulau rek pulau betul mil pakaian untuk terserah jenengan pulau tamu tuh antar jenengan betul ya untuk bisa berusaha, demi Allah bukan rugi Allah ini manfaat dan barokah dan segala dan istri Al-Fatihah لولا كلامه أن يقول ربنا رسيلا فيه وسمع بوم تو يوم أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله أشهد أن لا وكلنا حيث كنا kami खबे बाबाई मासिया खबे babai cuso खबे babai bersama yang saya tapi kau sama pun ya Allah lambai kesayangan lambai ibadah nama sambil males kasih berat mawon ya Allah harus mengatur empat wakil kesan kita ya Allah apalagi kegowo petangnya mana kita ya Allah Rami kita sedulur nyuwun, sedulur nyuwun. Panggilan padhani mana kita ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Nanti baru pun Rasulullah. Baru pun kanjeng nanti Baru pun salawat. belum adil Qabdatul Rahmaniyah Kadus napa rusake kita nakali kita ya Allah Kali baru kaipun Rasulullah baru kaipun salat Mungkin-mungkin panjenengan tetap muduakan kawalasan panjenengan datang kita ya Allah Palingan mungkin tetap merahmati kita sedaya ya Allah Amat dibandingkan besok ya Mbak ya Allah Ada kita kasih kata dengan gambil dosa pun, gambil maksiat pun Tapi saya pasti pun kita menikah betul kepingin murid rusak kan kata berkata ya Allah Setuju saya besar gitu. kepengen saya ya Allah Alami kahanan, keadaan, pergaulan, lingkungan Itu rasa keberkatan ya Allah Nyuwun tuntunan ya Allah, nyuwun kaulasan ya Allah, kali baru kaibun Rasulullah, wabbaril khalikatil insaniyah. Ya Allah sudah seperti kau garis kami, kau takdirkan kami menjadi makhlukmu yang berwujud manusia. Bagian garis itu ada makhluk panjenengan yang wujud manusia Ya Allah tuntun kita ya Allah, bimbing kita ya Allah. Kesane mereka kita lampahi kita ya lampahane pun menungso ya Allah. Ampun ngatur ya kita menika matur panjenengan kang wujud menungso nanging kita kita lampaui, kok lampahane pun setan ya Allah. Yang kita lampaui, kok lampahane pun iblis ya. Yang kita lampaui, kok lampahane pun kewan ya Allah ini iya, untuk Tuhan ya Allah dan bimbingan ya Allah dari barulah ibadah Rasulullah wa surat di jismani ya jasad-jasad kita kembung-kembung kita badan kita sedoyo ingat panjang junungi penyakit panjang lebeti penyakit panjang tanduri penyakit panjang tempai penyakit ya Allah Ya Allah, kali baru lagi Rasulullah panjang jabut penyakit penyakit jasad kita ya Allah Panjang pencet, yang kembung kita sedoyo ya Allah Panjang buta, yang badan kita sedoyo ya Allah tapi baru kali pun oh, Rasulullah Pemahami Asrar Rabbaniyah Banyak tuntun kita ya Allah Banyak bimbing kita ya Allah Mungkin kita dengan usiki Kepanjian ini Kita jauh tambah semangat di dalam kesainan Semangat di dalam namaz Semangat di dalam ibadah Semangat di dalam kerukunan Ya Allah Kami Barukai pun Rasulullah warzani ulum istighfariyah Mungkin-mungkin sedaya berkesayangan yang kita lampahi Ngamal-ngamal ibadah yang kita ya Allah Walau bagaimana kita butuh wonten pamrih apa-apa ya Allah Buat nonton pamrih datang situ lah apa-apa ya Allah Sedaya kita lampahi Hanya mengurih rizwa panjenengan ya Allah ribu Ribarbatika ya Allah Li ajlika ya Allah. Li jihadika ya Allah. Li wajhika ya Allah. ففروا إلى الله ففروا إلى الله إلا إليك يا الله طيب لفاتك يكون رسول الله صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العالية من درجة النبي وتحت لوائه فهو وإليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت وأغنيت ورزقت وآمنت وأحييت إذا المؤمن تبصر بالخلائق أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أبدا سبحانك لا نحب ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة ننال بها حسن الرفيق وأمان الطريق والفرج من كل شدة وضيق بحرمة النبي الصديق وعلى آله وصحبه وسلم اللهم استرنا بسترك الواقي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر ما أهمنا susah kita, mumet kita, bingung kita ya Allah. Ing dalam ngadepi masalah no, mawon ya Allah. Ing dengan panjangan cukup aku ing dalam cinta dan kita mawon ya Allah. Ing dengan panjangan gatos ingkang sae ya Allah. Ingkang padang ya Allah. Ingkang sehat ya Allah. Ingkang nikmat ya Allah. Ingkang gampil ya Allah Ikna syarra hamana وصدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق طيب. ولا تحملنا ما لا نطيق وأنت الإله الحق الحقيق يا مشرق القرآن يا مشرق القرآن يا قوي يا أرجاك يا من رحمته في هذا المكان وفي كل مكان يا من لا يخلو منه مكان اخرصنا بعينك التي لا تنام واطلفنا بكرمك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا يا الله وأنت رجاؤنا يا حنان Namun panjenengan kados pengajian kita ya Manan, ya Dayanu ya Allah ya Sultan, ya Dal Fadli wal Ihsan, ya Man idza suila Allah idza suila نسألك يا الله يا رحمن الأمان الأمان من زواج الإيمان ومن فتنة هذا الزمان ومن وضع هذا الزمان ومن مصيبة هذا الزمان الأمان الأمان حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير sanglar mas kawin itu hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir hasbunallah كل عسير فتيسير وعسير عليك يسير يا من لا يحتاج ومصيبة وفتنة والقرية والأرجاء والرزق والأمراض جالبة لكل خير لنا يا الله لنا يا أنت والعقاب والموت على الإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبسر الفاتحة itu bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh